Kalimat fayatadabdab ini menunjukkan masih berkait dengan kalimat sebelumnya. Sehingga disebut dengan kalimat fa fayatadabdab. Siapa yang dikatakan fayatadabdab yang akhirnya dia berbolak-balik di antara kufur wal iman pada kalimat yang sebelumnya faman rama ilma ma hadara anhu atau hudira anhu ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد Kalimat sebelumnya dari Abu Ja'far Tahawi rahimahullah, siapa yang mempelajari ilmu yang telah dilarang dan diperingatkan daripadanya, yaitu ilmu kalam, ilmu mantiq, dan tidak puas untuk tunduk pada apa yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah, maka niscaya apa yang dia pelajari tadi justru menghalangi dia dari tauhid yang murni. Wasafil ma'rifah akan menghalangi dia dari kejernihan pemahaman. Wasahihil iman terhalang dari sahih al-iman. Ini terhalang dari keimanan yang sesungguhnya. Faya Fayatadabdab akan nyambung. Kalimat beliau selanjutnya faya fayatadabdab. Akhirnya orang ini yatadabdab bainal kufri wal iman. Berbolak-balik di antara kufur dan iman. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, mudabdzabina baina dalika, la ilaha ula wa la ilaha ula. Wa tasdiq wa takdzib dan juga berbolak-balik antara tasdiq wa takdzib, pembenaran dan pendustaan. Antara percaya dengan tidak percaya, antara kufur dengan iman, wal iqrar wal inkar. Berbolak-balik antara iqrar menetapkan atau ingkar, mengingkari. Maususan taihan syakan. Dia menjadi seorang yang tidak jelas arahnya, jalannya, taih, syakan dalam keadaan ragu, ya. syakka yasyuk syak. La mu'minan musaddiqa, wala jahidan mukadziba. Bukan seorang mukmin yang membenarkan, bukan pula seorang penentang yang mendustakan. Penantang yang mendustakan orang-orang kafir. Sedangkan mukmin musaddiqa adalah orang yang beriman dan percaya. Tapi golongan tadi yang mempelajari ilmu kalam, di mana letaknya mereka? Bukan mukminan dan musaddiqa, bukan orang yang beriman dan percaya, tetapi bukan pula penentang yang mengingkari sebagaimana orang kafir. Mudabdabina baina dzalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Makna yatadabdab dikatakan dalam syarahnya oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, yatadabdab maknanya yattarib wa yataraddad, goncang dan berbolak-balik. Wa hadhihi al-halah allati wasafaha Syekh rahimahullah halu kulli man 'adala 'anil kitabi was sunnah ila ilmil kalamil madmum. Keadaan seperti ini yang digambarkan oleh Syekh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah adalah halu kulli man adala anil kitab wa sunnah. Keadaan semua orang yang berpaling, yang menyimpang dari kitab sunnah. Ila ilmil kalam. Yang mereka justru cenderungnya kepada ilmu kalam al-madmum. Ilmu kalam yang tercela. Aw arada an yajma' baina wa bainal kitab wa sunnah. Atau orang-orang yang ingin mengumpulkan bainahu bain ilmi kalam wa bain kitab wa sunnah ingin mengakurkan antara Quran dan Sunnah dengan ilmu kalam. Orang ini ujung-ujungnya nanti sebagaimana digambarkan oleh Syekh, mudabdabina baina dalik, mudabdabina baina al-kufri wal iman, baina at-tasdiqi wal i'rab, baina al-iqrari wal inkar. Wa 'inda ta'arud yata'awwal an-nass wa yurduhu ila Bagaimana cara menggabungkan antara Quran dan Sunnah dengan ilmu kalam? Ini menurut mereka. Mereka menggabungkannya dengan cara Enda ta'arud kalau terjadi pertentangan antara nas-nas Al-Quran wa Sunnah dengan apa yang mereka gariskan dari pikiran-pikiran mereka, ya ta'awwalun nas. Mereka akan takwilkan nas-nasnya. Ditakwilkan Qur'annya, ditakwilkan sunnahnya wayarudduhu ila ar ra'yi dan mereka cocokkan dengan ra'yu mereka wal ara'il mukhtalifah dan pendapat-pendapat yang bermacam-macam fayaulu amruhu ila al hayrah wad dalal wasyak akhirnya urusannya berakhir kepada al hayrah kebingungan wad dalal kesesatan wasyak keraguan karena justru Quran yang sunnah ditakwilkan mencocokkan dengan akal-akal mereka, sedangkan araihim al-mukhtalifah. Pendapat mereka tentu yang ada yang dimaksud adalah pendapat yang berbeda-beda. Kama qala Ibn Rushd al-Hafid wa huwa min a'lamin nasi bil falasifah dan dia adalah orang yang paling mengerti madhab filsafat wa maqalatihim dan ucapan-ucapan mereka dalam kitabnya at-tahafut Tahafut Tahafut At-Tahafut karena Al-Ghazali menulis ketika mulai berubah dari mantik ilmu kalam kepada yang lebih baik maunya, dia tulis tahafutul falasifah. yakni kesalahan-kesalahan atau penyimpangan falasifah. Tetapi dalam buku beliau Tahafutul Falasifah masih banyak penyimpangannya di dalamnya. Akhirnya muncul buku ini, tahafut Tahafut. Tahafutnya buku Tahafut. bin a'azakumullah. Wa min alladhi qala fil ilahiyyati syai'an ya'taddu bihi. Wa kadzalika al-amili. Dikatakan wa man alladhi qala fil ilahiyyati syai'an ya'taddu bihi. Siapa yang berbicara man alladhi qala fil ilahiyyati syai'an siapa yang berbicara tentang ketuhanan sesuatu maka yu'taddu bihi maka dia harus mempertanggungjawabkan karena di, dianggap. Wa kadzalikal amidi, demikian pula al-amidi, afdalu ahli zamanihi. Waqifunul masail kibar ha'ir, dia menyatakan atau dikisahkan padahal alim fi zamanihi yang paling ahli dalam bidang filsafat. Ternyata waqifun fil masail kibar ha'irun. Ternyata dia berdiri di masalah-masalah besar dalam keadaan bingung. Kalimat-kalimat tadi, ucapan-ucapan beliau menunjukkan kalau mereka dalam keadaan bingung. Padahal ahli ilmu kalam. Tetapi hairon. Wa kadzalikal Ghazali intaha akhiru amrihi ila al-waqfi wal hayra. Al-Ghazali juga penulis kitab Ihya Ulumuddin juga sama. Intaha akhiru amrihi berakhir dari urusan dia pada al-waqf wal hayrah. Berhenti pada sesuatu wal hayrah dan bingung. Fil masail kalamiyah dalam masalah-masalah kalamiyah. Tsumma a'rada an tilka turuqi dan mereka berpaling dari jalan-jalan tersebut. Sebab kebingungan. Pada ujungnya bingung. Kemudian mereka tinggalkan ilmu kalam. Arad an tilka turuqi wa aqbala ala ahadithir rasul. Yang akhirnya mereka tinggalkan jalan-jalan ilmu kalam tadi, kemudian kembali kepada jalan-jalan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Famata wal Bukhari ala sadrihi. Akhirnya meninggal Al-Ghazali dalam keadaan kitab Bukhari ada di dadanya. Sedang dibaca. Wa kadzalika Abu Abdullah Muhammad Umar Ar-Razi. Demikian pula Abu Abdullah yaitu Muhammad bin Umar Ar-Razi. Qala fi kitabih, dia katakan dalam kitabnya yang dia tulis dengan judul Aqsamul Ladzat. Aqsam Al-Ladzat, bagian-bagian kenikmatan. Apa kata beliau dalam syairnya? Yang ditulis dalam kitab beliau, qala nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'il alamin dalalu wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال katanya Kata Abu Abdullah Razi, nihayatu iqdamil uqul iqah. Akhir dari mendahulukan akal adalah iqah. Apa iqah? Simpulan yang tidak bisa dilepas. Buntu. Itu iqah. Wa ghayatu sa'il alamin dhalalu dan ghayatu sa'il alamin ujung dari usaha seluruh alam untuk mencari kebenaran Ujungnya sesat. Kalau tanpa bimbingan Quran dan sunnah. Sekian banyak. Orang-orang yang berupaya untuk mencari eksistensi Tuhan. Mencari kebenaran katanya. Tetapi dengan akal mereka. Apakah mereka mendapatkannya? tanpa bimbingan Quran dan sunnah tidak akan mendapatkan apapun dari kebenaran. Mendapatkan sedikit, tetapi yang paling pentingnya mereka tidak dapatkan. Dan ujung-ujungnya dalalu. Silahkan lihat. Kecuali mereka-mereka yang akalnya Masya Allah sehat. Sehingga berakhir dengan kalimat. Tidak ada jalan lain. Kecuali Al-Quran wa Sunnah. Ini selamat. Tetapi yang mencarinya dengan akal murni. Apa gayatuhu Dalalu. Ghayatu sa'il alamina dalalu. Ujung dari perjuangan mereka mencari ketuhanan dan sebagainya. Ujungnya sesat. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Sedangkan roh-roh kita fi wahsyatin di dalam wahsyah, ketidaktentraman di badan-badan kita. Wahsyah itu merasa sendiri pengen kembali, pengen pulang. Itu wahsyah namanya. Arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Roh-roh kami, roh-roh kita dalam keadaan sudah gelisah, ingin keluar dari badan kita. Maknanya umur kita terbatas, ruh kita sebentar lagi keluar. Wahasil dunia na azan wawabalu. Sedangkan hasil dari dunia kita hanya azan wawabalu. Hanya gangguan dan bencana. Dunia isinya cuma itu. Walam nastafid min bahtina tula umrina. Kata Razi selanjutnya. Dan lam nastafid kita tidak mendapatkan faedah apapun min bahsina dari pembahasan-pembahasan kami. Ini pembahasan ilmu kalam. Pula umrina sepanjang umur kita. Kita tidak mendapatkan faedah apapun sepanjang umur kita. Siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Selain kita hanya mengumpulkan katanya dan katanya. Ini ucapan pakar ahli kalam. Yang pada akhirnya taubat. Dan menyatakan lam nastafid tula umrina kita tidak mendapatkan apapun min bahsina tula umrina kita mendapat, tidak mendapatkan apapun dalam pembahasan-pembahasan ilmu kalam ini sepanjang umur kita siwa an jama'na qila wa qalu hanya mengumpulkan katanya si bulan katanya bulan, katanya Socrates katanya Plato katanya Aristo dan seterusnya jama'na qila wa qalu hanya mengumpulkan katanya dan katanya Pakam Ra'ayna min rijalin wa daulatin. Dan kita berapa banyak kita lihat manusia-manusia dan negeri-negeri fabadu jami'an. Semuanya lenyap. Badu jami'an. Musri'in. Dengan segera. Wazalu. Dan akhirnya sirna. Ini mendukung apa yang dikatakan tadi. Bahwa ruh arwahina fi wahsyatin min jusubina. Ruh ruh kita ini sudah gelisah, pengen keluar dari jasad-jasad kita. Berapa banyak kita saksikan manusia-manusia dan juga negeri-negeri yang dulu pernah ada kemudian lenyap sirna. Kemarin ada si fulan, si fulan, si fulan, sekarang telah wafat. Rahimahumullah. Dulu ada negeri ini, negeri itu, sekarang sudah hilang. Badu jami'an musri'ina wazalu. Mereka lenyap seluruhnya dan dengan segera sirna. Wa kam min jibalin qad 'alat syurufatuha. Sedangkan berapa banyak kita lihat gunung-gunung syurufatuha yang tinggi menjulang puncak-puncaknya. syurufatuha syurufatuha adalah puncak-puncaknya. Rijalun fazalu wal jibalu jibalu. Orang-orangnya sirna wal jibalu jibalu. Sedangkan gunungnya tetap gunung sampai hari ini. Ya toh? Apa maknanya? Semua usaha-usaha manusia sama seperti keadaan manusia itu sendiri. Sebentar sirna, sebentar lenyap. Tetapi apa yang dari Allah, al-jibalu jibalu, yang namanya gunung tetap gunung dari dulu sampai sekarang. Masya Allah. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلاسفة فما رأيتها تشبه عليلا ولا تروي غليلا masih dilanjutkan ucapan Razi kata beliau dan aku sudah perhatikan Jalan-jalan ilmu kalam dan manhaj-manhaj filsafat. Fama ra'aituha, kami tidak melihatnya bisa menyembuhkan penyakit dan tidak pula bisa menghilangkan dahaga. enggak bisa menghilangkan haus dan enggak bisa menyembuhkan penyakit. Wa ra'aitu aqrabat turuqa tariqul Qur'an dan aku melihat seringkas-ringkas jalan adalah jalan Al-Qur'an. Lihat pakar ahlul kalam pada akhirnya merasa bahwa jalan yang dilalunya berputar-putar dalam keadaan tidak mendapatkan faedah apa-apa kecuali jama'na fihi qila wa qalu, kecuali hanya mengumpulkan ucapan orang katanya dan katanya. Tetapi jalan yang paling ringkas kata beliau ternyata Al-Qur'an. Iqra fil isbat. Silakan baca dalam menetapkan sifat Allah. Tinggal baca Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa Allah Maha tinggi di atas arsy Ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Untuk menetapkan Allah Maha Tinggi, tinggal baca. Kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang tayyib. Selesai. Bahwa Allah Maha Tinggi. Waqra bin nafi. Dan baca dalam menafikan sifat-sifat Allah yang tidak pantas baginya. ini sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Tinggal baca. Laisa kamislihi syait. Tidak ada yang serupa bagi Allah sesuatu pun wala yuhaytuna bihi ilma dan gak ada yang meliputi Allah ilmunya. Ini yani Allah tidak bisa diliputi oleh ilmu manusia atau ilmu makhluk-makhluknya. Selesai. Baca fil isbat, ayat-ayat isbat, baca fil nafi, ayat-ayat nafi yang menafikan sifat yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Hada aqrabut tariq, tariqul Quran. Seringkas-ringkas jalan adalah jalan Al-Quran. Thumma qala Kemudian beliau berkata, "Wa man jarraba mithla tajrubati arafa mithla ma'rifati." Siapa yang mencoba seperti apa yang aku alami, dia akan mengetahui seperti pengetahuanku. Silahkan. Wa kadzalika qala Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Karim Syihristani. Qanibina azakum lihat. Dikatakan oleh Razi Man jarraba mitla tajrubati araha mitla ma'rifati. Siapa yang mencoba seperti apa yang aku alami, maka dia akan mendapati pengetahuan seperti yang aku ketahui. Ya, ini kalau nggak percaya coba sendiri. Kira-kira orang yang cerdas akan mencoba atau cukup dengan pengalamannya razi. Orang yang cerdas akan mencukupkan dengan pengalaman seorang yang dengan jujur menyatakan bahwa aku sudah membahas ilmu kalam sekian lama sepanjang umurku. Walam nastafid bi bahtina tula umrina, tapi kami tidak mendapatkan faedah sepanjang umur kali kami kecuali siwaan an jama'na qila wa qalu. Ini ucapan dari pengalaman beliau dan beliau berkata silahkan siapa yang mencoba apa yang aku alami, niscaya dia akan mengetahui apa yang aku ketahui. Bahwa ternyata yang paling dekat adalah jalan Al-Quran. Maka seorang yang cerdas cukup dengan pengalaman dia, nggak perlu mempelajari ilmu kalam. Jangan berpikir, kalau gitu saya akan coba. Seperti percobaannya Razi, saya akan pelajari ilmu kalam. Apakah ujungnya sama? Kebingungan juga. Ya. Kalau sampai umurnya pada pembuktian ternyata memang benar kata Ar-Razi. Selamat dia. Tapi kalau belum sampai kepada kesimpulan itu kamu sudah mati. Bagaimana? Jangan bodoh. Jangan seperti yang pernah kita misalkan. Tembok ini keras. Itu si fulan nabrak, sudah berdarah kepalanya. Siapa yang mencoba seperti dia, hasilnya kayak dia. Coba. Coba. Setelah dicoba, Ima dia sadar, oh iya ternyata tembok itu keras. Selamat kan? Berarti walaupun sudah berdarah-darah. Bisa jadi dia nabrak dan kemudian mati Bagaimana penyesalannya? Kapan dia akan menyesalinya? Sudah terlambat. Sudah mati dia. hati-hati. Hati-hati dari apa yang dikatakan oleh beliau dengan kalimat manjarraba misla tajrubati arama misla ma'rifati bukan maknanya suruh nyoba, bukan. Maknanya kalau nggak percaya soba sendiri, itu mana? Ya ini mengenyek orang-orang yang nggak percaya. Silakan buktikan kalau nggak percaya. Kita cukup Percaya dengan apa yang terjadi bukan pada satu orang. Pada Al-Ghazali, ghafarallahu lahu. Dan pada Ar-Razi, ghafarallahu lahu. Dan juga sekarang yang ketiga. Ucapan Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Karim Al-Syihristani. Apa kata Syihristani? Innahu lam yajid indal falasifati wal mutakallimin illa al-hirah wal nadam. Sesungguhnya tidak didapati oleh ahli filsafat dan ahli kalam kecuali kebingungan dan penyesalan. Ini yang dikatakan dan diungkapkan oleh Syekh Restani dalam bentuk syair juga. Apa kata beliau dalam syairnya? La amri laqad tuftul ma'ahid kullaha wa sayyartu tarfi baina tilkal ma'alim, falam ara illa wadi'an kaffa ha'irin ala daqnin aw qari'an sinna nadimi. Apa kata beliau? Sungguh laqad tuftul ma'ahid Sungguh aku sudah keliling ke kampus-kampus mempelajari ilmu ini. Wasayyartu tarafi baina tilkal ma'alim dan aku sudah kelilingkan pandanganku ke rambu-rambunya. Sudah mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat di seluruh ma'had-ma'had kampus-kampus sudah dikelilingi semua. Ya sekarang istilahnya kampus. Dulu istilahnya ma'ahid. Tuftul ma'ahidakullaha. Dia sudah mengelilingi ma'ahad-ma'ahad seluruhnya yang mempelajari ilmu kalam. Wasayyartu tarafi baina tilkal ma'alim. Dan aku sudah melihat rambu-rambunya, aturan-aturannya. Aku turuti semua. Falam ara. Illa wadi'an kaffahairin. Aku tidak melihat mereka. Kecuali orang-orang yang wadi'an kaffahairin. Tidak melihat mereka kecuali orang yang meletakkan tangan kebingungannya ala zaknin di atas dagu au qari'an sinna nadimi atau orang yang mengungkapkan ungkapan penyesalan. Lihat, ini pengalaman beliau juga setelah keliling ke kampus-kampus filsafat, keliling ke ma'had-ma'had ilmu kalam, ternyata dia tidak melihat mereka kecuali dua manusia, imma wadi'an kaffahairin atau qari'an sinna nadimi, imma orang yang meletakkan tangannya di atas dagunya Lamun. Bingung. Begini atau begini nggak tahu. Tangan di atas dagu. Kayak gini nih. Nah, bingung ngelamun. Yang jenis kedua, orang yang sini nadimi, orang yang menyesal. Seperti ucapannya Al-Ghazali, ucapannya uh, Razi dan sekarang Syekh Syahristani. Ini qari'an sinni nadimi yang mengungkapkan sesuatu penyesalannya. Kenapa saya menghabiskan umur saya untuk itu? Dia mencari seumurnya sekian puluh tahun mencari. Ya. Sedangkan anak SD tadi menghafalkan ucapan Rasulullah SAW. Bunyal Islamu ala hamsin. Dia sudah dapat. Yang tadi belum dapat. Sampai tua belum dapat. Sedangkan anak kecil sudah dapat. Bunyal Islamu ala hamsin. Syahadatu an la ilaha illallah Masya Allah. muslimin yang saya hormati. Berarti mereka menyesali karena kehabisan waktu dalam keadaan belum mendapatkan apa yang mereka cari. Wa kadzalika qala Abdul Ma'ali al juwayni Demikian pula dikatakan oleh Abdul Ma'ali al juwayni yang juga pernah terfitnah dengan ilmu kalam. Ya ashabana kata beliau, ya ashabana la tashtaghilu bil kalam. Falau arafta annal kalama yablugh bi ila ma balagha mastaghaltu bihi. Wa qala 'inda mautihi kata Abu Maali, wahai sahabat-sahabat kami. La tastaghilu bil kalami, jangan kalian menyibukkan diri dengan ilmu kalam. Falau araftu annal kalam yablugh bi ila ma balagh tu bihi. Walaupun aku tahu kalau kalam ini, kalaupun, ya. kalaupun aku mengetahui bahwa ilmu kalam bisa menyampaikan pada sesuatu, aku tetap nggak akan menyibukkannya dengan itu. Karena sudah ada yang lebih baik. Itu Quran wa sunnah. Ya. Wa qala 'inda mautihi dan berkata ketika matinya, laqad bahr bahral khadma. Wa qallaitu ahlal islami wa ulumihim. Wa dakhaltu fil ladina hauni anhu والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو قال على عقيدة عجائز النسابور Apa ucapan beliau terakhirnya ucapan Al-Juwaini? Katanya, sungguh laqad khutub al-bahral khadmi. Aku sudah mengarungi lautan yang sangat luas. mengarungi lautan nggak nyampe-nyampe. Wa itu alal islami wa ulumi Dan aku tinggalkan kaum muslimin dan ilmu mereka. Apa ilmunya kaum muslimin? Allah, kalau Rasul, wa aku salaf. Aku tinggalkan ilmu mereka, mereka aku terjerumus di dalam lautan yang luas. Wadakal tu fil ladina hauni anhu Akhirnya aku masuk kepada perkara yang mereka melarangku. Ini ilmu kalam. Aku masuk kepada ilmu yang mereka sudah melarangku. Walan, tetapi ternyata sekarang ini ketika akan matinya dia berkata, sekarang fa lam yatadarakani rabbi birahmatihi kalau saja Allah tidak merahmati aku falwailul ibnil juwaini maka celakalah ibnul juwaini ini dirinya kalau saja Allah tidak merahmati aku, celaka. Celaka Ibnu ini celaka aku. Wa anada amutu ala aqidati ummi. Lihat sekarang aku. Aku mati dengan akidah ibuku. Auqala, atau dikatakan pula, ala aqidati ajaiz nisabur. Aku mati dengan akidahnya ajus-ajus dari nisabur. Aku mati dengan akidahnya orang-orang tua nisabur. Apa maknanya? Maknanya ujung-ujungnya kembali kepada apa yang pernah dihafal waktu kecil oleh ibunya. Hafalkan rukun Islam, hafalkan rukun iman, hafalkan itu. Kesana kemari di lautan tadi la faidah tadi, enggak ada faidah apa-apa. Sama dengan ucapan yang sebelumnya lam nastafid fi bahtina tula umrina. Kami nggak mendapati faidah apapun dalam pembahasan kami sepanjang umur kami. Demikian pula Al-Juwaini menyatakan, sungguh aku tenggelam dalam lautan yang sangat luas Sampai aku mati dalam keadaan kalau saja Allah tidak merahmati aku celaka. Kalau saja Allah tidak merahmati aku celaka. Ibnu Juwaini. Wah anada lihatlah aku sekarang mati dengan akidah ibuku, dengan akidahnya orang-orang tua di Sabur. ini tetap kembalinya pada itu itu juga. Nyari ke sana kemari. Kalau mau ngatakan kuping ya ini selesai. Jangan begini atau jangan berupaya untuk menunjuknya dengan sikunya. Nggak bakal bisa-bisa, susah-susah. Nih selesai. Ya ini loh, mau nunjuk pakai ini. Ya, kapan bisa terjadi? Ya, nggak nyampe-nyampe. Ya, dengan ilmu kalam, dengan kalau Allah kalau Rasul langsung sampai. Waha anada amutu ala aqidati ummi. Lihatlah aku sekarang mati kembali kepada akidah ibuku. Wa kadzalika qala Syamsuddin al hasru wa syahi. Nah, wa kana min ajalli talamiri Fakhruddin Razi. Dia adalah salah satu murid terkenalnya dari Fakhruddin Ar-Razi. Berkata li ba'dil fudala, berkata kepada beberapa tokoh-tokohnya, wa qad dakhala alaihi yawman ketika dia masuk pada satu hari. Faqala ma ta'taqiduhu? Apa yang kau yakini? Qala ma ya'taqidul muslimun. Ketika ditanya apa yang kau yakini, dia jawab. Ma ya'taqiduhul muslimun. Aku meyakini apa yang diyakini oleh kaum muslimin. Faqala wa anta munsharihus sadr lidzalika mustayqinun bih. Apakah engkau lapang dadamu dan apakah engkau yakin dengan itu? Aku maka faqala na'am. Dijawab iya. Faqala ashkurullah ala hadihin ni'mah. Syukurilah engkau atau syukurlah engkau dengan kenikmatan itu. Bersyukurlah engkau dengan kenikmatan. Lakinni wallahi ma adri ma a'taqidu. Sungguh kami tidak tahu apa yang kami yakini. Wallahi ma adri ma a'taqid. Sungguh aku tidak tahu, tidak ngerti apa yang aku yakini. Wallahi ma adri ma a'taqid. Diulangi sampai tiga kali. Wallahi ma adri ma a'taqid. Wallahi ma adri ma a'taqid. Aku tidak yakin apa yang aku yakini. Aku tidak mantap apa yang aku yakini. Wabaka dan kemudian menangis. Hatta akhdala lihyatahu. Menangis sampai mengalir. Air matanya membasahi jenggotnya. Akhdala lihyatahu. Khamilin azakullah lihat. Seorang yang sudah tenggelam dalam ilmu kalam melihat tokoh-tokoh kaum muslimin tanya, kamu apa yang kau yakini? Aku meyakini. Apa yang diyakini oleh kaum muslimin? Tentang la ilaha illallah. Tentang rukun-rukun iman. Apa yang dikatakan dalam Quran dan Sunnah, aku yakin. Apakah kau yakin? Mantap di hatimu? Aku yakin. Aku mantap di hatimu. Wa munsyarihus sadr, dadamu lapang bisa menerimanya. Lapang dadaku dan aku bisa menerimanya dengan yakin. Uskur Rabbah. Kata orang tadi. Kata ahli kalam tadi, bersyukurlah engkau. Bersyukurlah engkau dengan kenikmatan tersebut. Itu nikmah katanya. Sedangkan aku, kata ahli kalam tadi, aku madadri ma'ataqidu. Sungguh aku tidak tahu apa yang aku yakini. Aku nggak ngerti apa yang aku yakini. Aku tidak ngerti apa yang aku yakini. Terus diulang-ulang sampai menangis. Sampai basah jenggotnya. Apa maknanya ini? Maknanya orang yang mempelajari ilmu kalam berakhir dengan keraguan berakhir dengan kebingungan, berakhir dengan ketidakjelasan. Sudah terbukti sekian orang mengungkapkan penyesalannya. Ngapain kemudian kita ulangi lagi dengan bangga. Selamat datang di kampus filsafat. Selamat datang di kampus tak bertuhan. Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah min dalal. Yang berikutnya. Walibni Abil Hadid. Al-Fadil Al-Mashhur Bil-Iraq. فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أدى السفر فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر كتب اليوم kata Ibn Abil Hadid, fi kaya al fikr. Padamu, wahai al fikr. Dia juluki ilmu kalam dengan al fikr. Dengan kerancuan-kerancuan berfikir. Ughlutah, kesalahan-kesalahan. Penyimpangan-penyimpangan al-fikr dari fikr. Kepadamu wahai kerancuan-kerancuan berfikir. Hara amri, hara amri wan qada umri Padamu aku habiskan umurku, aku habiskan segala urusanku padamu. Wahai kekacauan berpikir, wahai ilmu kalam. Safar tufikan. Aku safar untuk mencari ilmu yang seperti ini. Ilmu tatal fikar. Safar tufikal uqulu. Aku safar akal-akalku pergi ke sana. Ke tatal fikar. Fama rabihtu. Aku tidak mendapatkan keuntungan apapun. Illa ada safari. Kecuali kelelahan safar. Safar perjalanan jauh. Tidak mendapatkan apa-apa. Maka yang didapat hanya kelelahan safar. Demikian pula akal ini berpikir dengan ilmu kalam ke sana kemari seperti orang yang safar. Ini al kata dia safar fi uqul safarat. Safarat fiha al-uqul karena fa'ilnya adalah uqul maka safarat. Safarat fi uqul akal-akal ini safar kepadamu wahai uglu total fikir, wahai kerancuan-kerancuan berpikir, wahai ilmu kalam. Tetapi tidak mendapatkan apapun fama rabihat, tidak mendapatkan keuntungan apapun illa ada safari kecuali kelelahan safar. Falahallahu ula za'amu annakal maruf bin nadhari. Kemudian mereka menganggap mengatasnamakan Allah bahwasanya engkau Al-ma'ruf bin nazari. Engkau yang paling hebat dalam berpikir, dalam memandang, dalam memutuskan. Paling hebat. Ma'ruf bin nazar. Katanya. Za'amu. Kalimat za'amu maknanya katanya tapi dusta. Kadabu. Ternyata mereka berdusta. Innalladhi dakaru. Yang mereka sebutkan kharijun an quwwatil bashari. Yang mereka sebutkan semuanya keluar dari kekuatan manusiawi. Keluar dari kekuatan manusiawi. Pikirkanlah tentang makhluk-makhluk Allah. Jangan berpikir tentang zat Allah. Kalau sudah berpikir tentang zat Allah, kharijun an quwwatil bashari akan keluar dari kekuatan akal-akal manusia. Maka itu sungguh imam melelahkan tanpa hasil, wa imam merusak akal-akal itu sendiri. Menjadi majnun, menjadi orang gila, stres. Dan masih ada lagi yang akan disebutkan di sini seperti al-khunji enda mautihi. Qala ma araftu mimma hasaltuhu syai'an siwa annal mumkin yaftaqir ila al-murajjah. ثم قال الافتقار وصف سلبي أموت وما عرفت شيئا kata Al-Khunji rahimahullah wa ghafarallahu lahu aku tidak tahu mimma hasaltuhu aku tidak tahu apa yang aku hasilkan Sedikit pun dari apa yang aku pelajari. Ini ilmu kalam. Siwa kecuali anal mungkin yaftaqir ilal murajjih. Bahwa yang mungkin itu butuh pendukung. Dan namanya dukungan itu adalah sifat yang berikutnya. Amut. Wa na'arabtu syai'an. Aku mati dalam keadaan aku tidak mengetahui apapun. Ini aku tidak tahu kecuali ini. Ini pun membingungkan. Apa maksudnya? Yang mungkin butuh dukungan bahwa pendukung itu adalah sifat yang mendatang. Aku nggak tahu apa-apa. Wa ma'araftu syai'an. Aku tidak mengetahui apapun dari apa yang aku pelajari. Wa qala akhar dan orang lain lagi berkata, "Altaji'u ala firashi wa ad'u milhafah ala wajhi." Aku berbaring di pembaringanku, di kasurku. Wa ad'u milhafah ala wajhi dan aku letakkan selimutku di wajahku. Aku letakkan spray di wajahku wa baina hujaji haula wa haula dan aku mulai membandingkan antara alasan mereka dan alasan mereka hatta yattali al-fajr sampai terbit fajar berbaring malam hari meletakkan kain di mukanya berpikir terus alasan-alasan yang ini, alasan-alasan yang itu, alasan kelompok ini, alasan kelompok itu, hatta yatal al-fajr. Walam yatarajjah indi minha syai' dan tidak ada yang bisa ditarjih sedikit pun dari apa yang aku pikirkan. Sampai pagi nggak tidur sama sekali tidak menemukan apapun. Wa yasil ila misla hal illam wa illa Siapa yang sampai kepada keadaan seperti ini, seperti mereka-mereka tadi, Illam yatadarakahu Allah birahmatihi kalau tidak diberi rahmat oleh Allah kalau tidak diberi rahmat oleh Allah niscaya dia tazandak jadi zindir sesat kafir kalau saja tidak diberi rahmat kama qala Abu Yusuf man talaba ad-din bil kalami tazandak dikatakan oleh Abu Yusuf siapa yang mencari agama dengan ilmu kalam tazandak dia jadi zindir Wa man talabal mala bil kimia aflas. Siapa yang mencari keuntungan dunia dengan kimia aflas. Tahu kimia? Hah? Pelajaran kimia. Tetapi waktu itu kimia dipakai untuk seher. Untuk nipu orang, untuk cari duit. Ini campur ini bisa begitu. Wah, kaget semua. aflas. Siapa yang mencari harta mencari keuntungan dengan itu gagal atau pasti rugi. Wa man talaba hadis dan siapa yang mencari hadis-hadis yang gharib maka akhirnya dia berdusta atas nama Rasul. Wa qala Syafi'i dan berkata Imam Syafi'i, hukmi fi ahli kalam, hukumku pada mereka-mereka ahlul kalam an yudrabu bil jarid. Hendaklah mereka dipukul dengan pelepah korma. Wan ni'al dipukul dengan sendal, dipukuli. Wa yutafu bihim fil qabail wal ashair dan kemudian dikelilingkan di suku-suku dan kabilah-kabilah ke desa-desa dikelilingkan sambil dipukuli sambil diucapkan yuqal hadza jazaa'u man tarakal kitab was sunnah wa aqbala ala ahli kalam ini balasan orang-orang yang meninggalkan kitab dan sunnah dan justru mempelajari ilmu kalam sambil dipukul dikelilingkan ke seluruh kampung-kampung muslimin Wa qala laqad tala'tu min ahli al-kalami ala syai' laqad tala't min ahli al-kalami ala syai' ma dhanantu musliman yaquluhu. Aku sudah melihat dari golongan ahli kalam atas beberapa perkara. Melihat pada ahli kalam beberapa perkara. Ma dhanantu musliman yaquluhu Sungguh aku tidak menduga, tidak mengira kalau seorang muslim akan ngomong seperti itu. Berarti mengerikan sekali. Aku melihat dari ilmu kalam kalimat-kalimat yang aku menduga orang muslim gak akan ada yang bicara seperti itu. Wali an yubtala al-'abd bi kulli Allahu anhu. Kalau saja seorang hamba melakukan sekian macam pelanggaran-pelanggaran yang dilarang, dosa-dosa seluruhnya selain syirik, itu lebih baik daripada dia terfitnah dengan ilmu kalam. Ini masih ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau saja dia berbuat dosa sekian macam dosa selain syirik, itu lebih baik daripada dia terfitnah dengan ilmu kalam yang akhirnya jadi bang, yang akhirnya jadi sesat, jadi kufur. Sungguh aku melihat dari ahli kalam kalimat-kalimat yang aku tidak menduga kalau seorang muslim akan ngomong seperti itu. Sudah saya contohkan waktu itu di Bandung sana di kampus-kampus filsafat membuat sepanduk selamat datang di kampus tak bertuhan. Setelah itu disambut murid-murid barunya, masih sama masih baru dengan orasi. Yang isi orasinya kalimat-kalimat yang juga mengerikan. Dengan kalimat anjing hu akbar katanya. Subhanallah. Ma'adanantu musliman yaquluhu. Sungguh saya pun menduga, kita pun menduga. Tidak mungkin seorang muslim ngomong kayak gitu. Iya kan? Mustahil seorang muslim mengatakan seperti itu. Anjing maha besar.